وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jemaah Masjid Anida MMC TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali dalam sebuah acara nikmatnya sedekah. Semoga kegiatan kita ini senantiasa membawa kebaikan untuk kita semua satu di antaranya Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Hari ini spesial untuk kita semua dan Allah menghadirkan kepada kita dua guru kita. Yang kemarin kita masih bicara tentang seputar kelahiran Nabi Muhammad SAW termasuk di dalamnya kebiasaan dan keindahan kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Apa yang menjadi tauladannya, apa yang menjadi Eh, perintahnya itu semua membawa kebaikan untuk kita semua yang senantiasa dengan ikhlas dan tenang mengikuti kebiasaan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pastinya di sini nanti sebelum dua guru kita memberikan wejangannya atau tausiahnya kepada kita tentang pribadi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari sebelum itu kita berdoa kepada Allah. Kita minta permohonan perlindungan kepada Allah agar ilmu yang kita dapat hari ini betul-betul ilmu dari Allah Subhanahu wa taala.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 Amin ya rabbal alamin. Kemarin Dr. Sagiran telah memberikan kepada kita bagaimana hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan Rasulullah membawa manfaat buat kita. Satu antaranya yakni kesehatan. Betapa Rasulullah sangat tertib dan bersih dalam kehidupannya Nah, mudah-mudahan di pagi ini tadi kita bangun sudah mengamalkan apa yang disampaikan oleh dokter pagi hari kemarin. Tadi pagi kita bangun dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita usap wajah kita, lalu kita ke toilet. Kita buang yang emang perlu dibuang. Nah, jangan dipaksa nggak pengen dibuang. Kita gitu ya kan kita wudhu, kita lakukan kewajiban kita sholat subuh, kepada Allah. Semoga hari ini hidup kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani kita. Dan sebelum nanti dokter Fagiran melanjutkan, kita hadir nih, uh, dihadiri oleh guru kita Syekh Ali. Syekh, bulan-bulan ini berkah untuk kita semua Syekh. Umat Islam mengenang kembali bahwa lahirnya manusia yang sempurna. Yang segala lini itu menjadi contoh buat kita semua Bahkan ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu seperti berlian yang setiap sudutnya memancarkan kemilau yang indah dan semuanya nilainya mahal. Artinya bahwa segala profesi yang kita alami pun pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana saya melihat ini semua, lalu apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Syekh? Silahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مهسوتي الله كمي تدى من ملك علم أبابا أن يستدعى بين ذكريك جبريك الله سبحانه وتعالى الحاضرين مسلمين مسلمات muslimat, pemirsa روما rumah dan di الحمد لله wa syukurillah. Kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Nikmat yang terbesar, nikmat Islam dan iman. Nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Karena sebuah keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bukan umat Nabi Ibrahim, bukan umat Nabi Nuh, bukan umat Nabi-Nabi yang lain, Karena kemuliaan umat ini memang umat yang terakhir, tapi umat yang pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Umat yang begitu saja Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan rahmatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan sebab yang kita bisa mendapatkan semuanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah selalu mendoakan Malah pernah Rasulullah SAW dalam keadaan sedih, datang malaikat Jibril, kenapa ya Rasulullah sedih? Rasulullah SAW jawab, ummati, ummati. Ummati, ummati, ummatku, ummatku ya Jibril. Saking sedihnya Rasulullah SAW selalu memfikirkan. Dan dia pasti yakin orang-orang yang menjauhi dari sunnahnya. Yang jauh dari kehidupannya Rasulullah. Dari berjuanannya Rasulullah. Dari kehidupannya Rasulullah pasti akan nyesat, pasti akan sesat, tidak akan sampai kepada tujuan yang benar adalah tujuannya ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga. Oleh karena itu, jangan kita orang-orang membuat Rasulullah kecewa apalagi di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulidnya sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita belajar semua. Sering khususnya di bulan ini terjadi berbacaan dan terjadi permusuhan karena masalah maulid. Dan harus kita mengetahui masalah maulid itu dilaksanakan dalam satu tahun cuma satu kali. Jadi sepanjang tahun kita ributkan maulid itu bid'ah atau benar atau tidak benar. Itu bahasan kita. Padahal dia setahun sekali. Sepanjang tahun kita bahas itu yang seharusnya kita bahas berlaku kita sehari-hari. Keyakinan yang perlu kita luruskan. Tauhid umat yang banyak kacau. La ilaha illallah yang kita setiap hari ucapkan ribuan kali. Tapi kehidupan kita bertentangan dengan la ilaha illallah. Harus kita orang bersiap untuk menerima perbedaan. Orang-orang yang menganggap maulid itu boleh Ya kita kalau kita merasa dirinya senang ya ikuti yang boleh. Kalau kita merasa tidak bisa terima, menanggap itu bid'ah, ya terserah masing-masing. Tidak bisa sama-sama maksa dan tidak bisa sama-sama mensalahkan atau menyesatkan. Artinya para hadirin muslimin muslimat kita umat Islam harus menjadi umat yang bersatu. Sesuai perjuangan Rasulullah SAW mensatukan sahabatnya dalam berbeda suku, dalam berbeda pemahaman, dalam berbeda adat, dalam berbeda tempat. Rasulullah SAW mampu mensatukan mereka. Karena itulah tujuannya. Wa'atasimu bihablillahi jami'an wala wala tafarraku. Jangan berpecah belah. Karena kehidupan kita akan banyak terjadi masalah kalau kita menjadi umat yang berpecah belah. Apalagi di hal-hal yang kecil. Seperti perbedaan masalah maulid. Baik Syekh, nanti kita lanjut kembali. Ada yang menarik yang saya katakan tadi, jangan sampai kita membuat Rasulullah kecewa. Apa yang membuat Rasulullah kecewa? Nanti kita kembali lagi bersama Syekh Ali dan Dr. Sagira tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah, baik Syekh, tadi saya katakan bahwa jangan kita membuat Rasulullah kecewa. Pastinya kita ingin tahu apa saja yang membuat, membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecewa dengan perilaku dan sikap kita. Silakan Syekh. Ya, salah satunya berpecahan kita. Tetangga, sama-sama saudara, sama-sama muslim, kita malah bermusuhan. Saya sendiri punya kenalan dua saudara kakak adik. Satu membolehkan maulid, satu tidak membolehkan. Tapi sakin Masya Allah. Bukan Masya Allah, nauzubillah. Bermusuhannya, makanannya tidak barang. Salaman tidak ada. Masuknya beda, keluarnya beda. Seperti Masya Allah melawan syaitan, bukan sama adiknya atau kakaknya. Itulah yang membuat Rasulullah kecewa. Jadi hal-hal yang seperti ini, kita tinggalkan kewajiban kita. Intinya maulid itu bisa kita membangkitkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul SAW betul sudah dilahirkan. Sudah lahir ke dunia ini. Dan terjadi banyak perubahan. Rasulullah SAW membawa rahmat lil alamin. Rasulullah membawa untuk seluruh manusia kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Bagaimana sekarang kita mewujudkan Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad dan seluruh masyarakat Indonesia menjadi Muhammad membawa akhlaknya, membawa tawadhu'nya, membawa jihadnya, membawa seluruh apa perkembangan dakwahnya, berjualannya, berkorbanannya Rasulullah SAW, kita harus bersedia. Itulah orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah. Artinya, para hadirin muslim muslimat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya maulid itu sudah jelas dari sejak dulu berbeda mendapat antara ulama yang lebih paham dari kita semua ulama yang sudah dianggap ulama mu'tabarun yang diterima apa yang disampaikan oleh mereka sudah dijelaskan dan hal yang seperti ini tidak akan bisa sampai hari kiamat disatukan umat tidak akan bisa seluruh umat di muka bumi, di muka bumi ini itu menjadi membolehkan maulid atau seluruhnya membid'ahkan maulid. Yang jelas orang-orang bukan hanya sebatas menghadiri acara maulid. Kami senang. Saya kemarin saja datang dari Balikpapan acara maulid. Syafir Ramini luar biasa. Tapi bermasalah kita sesudah acara maulid Susulah kita baca maulidan. Susulah kita mendengar tausiah dan ceramah. Tapi akhlak kita tidak ada perubahan. Takwaan kita tidak ada keberubahan. Islam malah tambah mundur bukan maju. Inti kekerasan di mana-mana. Berbacahan dan bermusuhan di mana-mana. Kapan Indonesia bisa hidup damai? Kalau bulan di bulan Maulid saja belum mampu hidup damai. Kapan kira-kira? Itulah semua kejadian itu membuat Rasulullah SAW kecewa. Kalau orang-orang benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita maksa orang ikuti maulid tapi akhlaknya tidak berubah. Dan tidak bisa kita larang orang maulid dan juga akhlaknya belum juga sempurna. Harus kita fahami Islam agama yang sangat luas. Sungguh kalau kita mau bahas akhlaknya berjuangannya Rasulullah habis waktu malah habis umur kita belum tentu kita bisa sempurnakan bahasan akhlak saja. Cuman kalau perlu kita fokus dalam kehidupan kita. Masing-masing bertanya diri. Tujuannya apa dalam kehidupan ini? Seandainya semua mendapat kesempatan berjumpa dengan Rasulullah saat sekarang. Kira-kira apa yang kita sampaikan? Atau kita malu menghadapi beliau sallallahu alaihi wasallam? Karena memang pasti akan malu. Karena kita tahu dan yakini perbuatan kita tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sejak dulu membahas dan berbeda antara ulama yang cukup ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang bilang bulan maulid 9, ada yang bilang tanggal 12, malah ada kata 2, 27 Ramadhan. Walaupun kata itu tidak kuat. Tapi yang disepakati oleh ulama termasuk salah satunya yang membuat kitab Ar-Rahiqul Makhtum Safiur Rahman Mubarak Puri menjelaskan dari sisi hitungan ahli falak tanggal 9 Rabiul Awal. Bagi saya tidak masalah 9 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, mau tanggal berapapun. Karena maulid itu bagi saya bukan di bulan Rabiul Awal. Dan bukan di bulan apa di, di hari atau di tanggal yang tertentu tapi bagi orang mukmin maulid itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu ada Rasulullah dalam pikiran kita, ada Rasulullah dalam hati kita, ada Rasulullah dalam sikap dan akhlak kita, ada Rasulullah dalam langkah-langkah kita kemana saja kita pergi. Selalu ada Rasulullah SAW. Artinya kita benar-benar mencontohkan kehidupan Rasulullah agar begitu orang melihat, oh ini orang Islam luar biasa. Itulah gambarannya Muhammad lagi. Jadi suluf di mana kita berada membawa nama Nabi Muhammad dan itulah sallallahu alaihi wasallam kita bisa menjaga nama baiknya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sekarang terjadi banyak kerusakan? Kenapa terjadi banyak perbacaan, banyak permusuhan dari hal-hal khilafiyah yang tidak bisa sampai hari kiamat disatukan, dari hal-hal yang tidak bisa kita sama-sama menerima ini semuanya yang terjadi itulah membuat Rasulullah SAW sangat kecewa. Apakah para hadirin dan pemirsa di mana berada? Apakah keberatan kita bisa membuat Rasulullah senyum? Berat enggak? Membuat Rasulullah senyum. Setiap waktu senyum. Setiap hari senyum. Setiap terbit matahari. Rasulullah punya kesenyuman yang luar biasa dahsyatnya. Um, kenapa ya Rasulullah sini? Ini umatku bangga. Rasulullah bangga terhadap umatnya. Salatnya terjaga. Akhlaknya mulia. Persatuannya bersaudaranya luar biasa. Saling menghormati walaupun beda agama. Walaupun beda pemahaman. Walaupun beda penertian, Beda mazhab. Beda belajaran. Beda adat. Beda budaya. Harus kita semua harus belajar. Agar benar-benar kita tidak merusakkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan tidak merusakkan nama Nabi Muhammad SAW. Saya kemarin hadir sebuah acara. Yang hadir cukup banyak. Tapi yang saya bertanya kepada jamaah. Sekalian kita waktu itu merasmikan masjid. Saya bilang Masya Allah di mana-mana ada maulid. Apalagi di bulan ini. Sampai kadang-kadang ada acara maulid yang menutupi jalan. Tapi coba lihat habis acara maulid, apa yang terjadi? Dibawa motornya nup sana sini. Apa yang dia belajar? Apakah tidak pernah mendengar akhlak Rasulullah SAW? Berjalan dengan tawadur, mensibarkan keadilan, mensibarkan rahmat lil alamin. Dan juga kita mensalahkan atau membesarkan bermasalah maulid yang ada yang lebih penting dari itu adalah kewajiban kita. Seperti misal salat. Selama saya berkeliling di Indonesia, saya ingin sekali saja saya bisa ketemu sebuah masjid yang salat subuhnya full masjidnya. Kecuali di Anida TPI. <laughs> ya, atau MNC, almarhum TPI, almarhum. Eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi coba bayangkan Alhamdulillah syukur. Dan juga raminya di hari yang tertentu Selasa Rabu. Hari-hari biasa dan Tapi coba bayangkan acara-acara maulid di mana saja berada. Apakah kita benar cinta Rasulullah? Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, buktikan cintaannya. Jagalah wasiyahnya, jagalah perintahnya. Salah satu perintahnya Rasulullah SAW, menjaga tauhid kita. Menjaga kalimat hak, la ilaha illallah menjaga salat berjamaah yang sering hadis yang sering dihafal. Ada sebuah hadis yang sering mendengar dari jamaah. Salatul jamaati tafdulu an salatil fardi bi 27 derajat. Salat jamaah itu lebih baik dari pada salat sendiri 27 derajat. Seolah-olah, oh maaf ya Allah, saya tidak perlu 27 derajat. Saya mau salat di rumah sendiri. Apa hikmahnya membangun masjid di mana-mana? Saya yakin kalau seluruh umat Islam yang ada di Indonesia 50% saja salat berjamaah di masjid seluruh masjid yang ada di Indonesia tidak muat. Tidak akan bisa bawa jamaah. Hanya 50%. Cuma kita lihat keadaan kita na'udzubillah yang membuat benar-benar kita sedih apalagi Rasul kita. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul di akhir hayatnya melihat sahabat dia menghadapi sakratul maut saat dia mampu bergerak dan berdiri membuka pintu rumahnya menghadapi apa masjidnya melihat sahabat Rasulullah SAW sedang salat berjamaah nangis Rasulullah terima kasih ya Allah alhamdulillah saya berhasil berhasil apa Mensatukan sahabatnya. Dalam salat berjamaah. Mensatukan akhlaknya. Menjadi umat yang amanat. Umat yang rahmatan lil alamin. Selalu umat yang membawa contoh baik. Yang harus kita ributkan. Yang harus kita bahas. Yang harus kita sibuk. Memfikirkan. Sehari-hari yang terjadi. Kekerasan sekarang di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana. Kehilangan keamanan di mana-mana. Berpecahan di mana-mana itu yang harus kita bahas. Bukan membahas masalah perbedaan maulid. Dan kita sesatkan. Man hadar al-maulid wa fahrin nar. Wa man ada fin nar. Dan semua dikafirkan. Dan disesatkan. Orang yang barang siapa yang hadir maulid masuk neraka. Dan barang Astagfirullahalazim. Malah Imam al taymiyyah menjelaskan. Padahal mendapat Imam al taymiyyah rahimahullah. Salah satu ulama ahli sunnah menurut beliau itu menganggap maulid itu bid'ah, tapi coba pemahamannya beliau ya luar biasa. Warubba hadir lil maulid yu'jaru. Ada orang yang hadir maulid, mendatangkan maulid atau membawakan maulid atau ikut maulid, dia dapat pahala. Sampai ada yang menegur, kok bisa bilang bid'ah terus dapat pahala? Kata beliau, karena orang yang hadir pasti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin sekarang maulid di mana-mana diadakan di Indonesia. Kenapa? Mau cari apa? Ada mau cari apa-apa? Rizki su? Tidak ada. Cuma kita ingin apa? Ingin keberkahan. Dan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah langkah. Tapi yang harus kita wujudkan perubahan. Saya harap pemirsa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Maulid dan bulan Rabiul Awal seharusnya kita menjadikan bulan yang istimewa bagi kita. Artinya jangan lewat bulan Rabiul Awal kita belum ada perubahan. Belum bertambah keyakinan kita, belum bertambah iman kita, amanat dan jujur kita, dan sedekah kita, akhlak kita semuanya berubah. Kalau kita menjadi bulan Rabiul Awal, bulan benar-benar berbeda dalam bulan-bulan yang sebelumnya. Paling tidak untuk menghormati Rasul. Untuk memuliakan Rasul. Demi kelahirannya Rasul di bulan ini. Kita juga mensibarkan salawat kita. Saya mengajarkan sama teman-teman. Kalau bisa, kalau SMS-an. Assalamualaikum Allahumma salli ala Muhammad. Lu lagi di mana? Ya begitulah. Seandainya misalnya, misal, misal. Ya, gue lagi di jalan ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ya begitulah. Ayo kita makan di mana? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang setiap baca SMS, terus akan, dia akan pasti baca. Ada yang nugur saya, Ustaz, ini tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Subhanallah, itu pemahaman yang singkat. Saya bilang memang tidak ada ajaran, karena tidak ada HP di zaman Rasul. Insya Allah kalau ada HP saya yakin SMS-an Rasul sama sahabat itu Allahumma salli ala Muhammad atau mengingatkan yang lain. Karena dalam kehidupan Rasul dalam kita mengambil dari sejarahnya banyak Rasul SAW selalu mengingatkan sahabatnya, saling menasihati, saling mengisi, saling mengkasih sayang. Begitulah kehidupan. Wallahi, pemirsa, bapak ibu yang dimuliakan Allah, indahnya hidup di dunia. Bersatuan kita, dengan akhlak kita, jauh dari kekerasan, jauh dari berpecahan, jauh dari bermusuhan. Wallahi indahnya hidup, nikmatnya dunia. Kalau bisa kita hidup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah adanya peringatan maulid satu tahun sekali aja masih ada perpecahan, konflik, perbedaan, hina menghina, apalagi nggak ada maulid sama sekali. <laughs> Insya Allah nanti setelah segmen ini kita bersama dengan dokter Sagian melanjutkan kembali kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi nikmatnya sedekah. Alhamdulillah kita masih bersama dalam acara Hatta Sedekah yang tadi kita telah melihatkan pemaparan Ali tentang indahnya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita setiap saat di lini manapun saja. Dan kita ingin kembali lagi bersama Dr. Sagiran menjelaskan kemarin Ustaz tentang kesehatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saja penjelasan Syekh Ali tadi mampu mempersatukan kita dan membersamakan kita. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin di Anida dan pemirsa di rumah. Kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merubah dunia ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang akan bersinar di masa depan umat Islam kalau umat Islam ini menguasai ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan pengobatan. Kita melihat sejarah perkembangan pengobatan di dunia waktu itu. Orang-orang sakit zaman itu dianggap orang-orang yang dikutuk oleh dewa atau oleh kekuatan gaib atau oleh roh jahat waktu itu. Akhirnya orang-orang sakit dititipkan di ember-ember apa namanya teras-teras gitu, samping-samping tempat-tempat ibadah. Utamanya maaf saya katakan di gereja jadi perawatan orang sakit pada waktu sebelum datangnya Islam itu dipercayakan penuh 100% kalau perlu lebih ya. Karena tadi itu dianggap orang sakit adalah kutukan. Diganggu oleh roh jahat. Akhirnya dunia ilmu pengetahuan terutama bidang kedokteran tidak maju. Karena yang bisa mengobati adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Waktu itu adalah para pastor. Dan itu mengungkung dunia ini sekian abad lamanya. Sampai kemudian datang Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah mengajarkan kepada kita, waktu itu adalah para dokter-dokter muslim. Ini habatus syaudah, ini hijamah, ini kurma dan segala macam pengobatan yang ada waktu itu. Bahkan Rasulullah sendiri kita tahu semua datang dengan Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quran adalah huda wa shifa, ya, petunjuk dan juga obat. Lima fisudur terhadap penyakit yang ada dalam diri kamu. Itulah tiga isyarat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa penyakit itu bisa ditangani dengan tiga macam yakni kita berdoa sama Allah kita baca Quran kita wirid kita pikir, kita mohon saudara-saudara kita untuk kirim doa saling mendoakan kita mohon barokahnya orang saleh untuk iya kita mohon doakan dan seterusnya itu adalah salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi kita. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada para dokter muslim waktu itu, gunakanlah remedi. Remedi itu bahasa sekarang. Bahan. Gunakanlah bahan. Apa saja yang bisa meredakan penyakit seseorang. Baik itu berupa tadi, habatus samudra. Berupa kurma dengan berbagai macam jenis kurma. Berupa mungkin ada dedaunan, akar-akaran, ya, atau bahkan mungkin berupa mineral-mineral tertentu dari bebatuan, dari debu-debu tertentu. Itu adalah semua ajaran Nabi untuk membantu seseorang yang mengalami uh, penyakit dalam tubuhnya. Dan yang ketiga adalah hijamah. Hijamah adalah satu bentuk pengobatan dengan cara melukai tubuh. Ya, kemudian mengeluarkan sesuatu yang dianggap itu sumber penyakit. Subhanallah, dunia ini sudah berkembang sedemikian cepat. Dan ketiganya sudah mengalami perkembangan yang begitu rupa. Yang kita tinggal memakai. Saya kalau saya tidak salah, saya ingat ada hadis al hikmah ghalatul mu'min. Itu misalnya. Nah, jadi hikmah, ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang hilang dari umat Islam, dari kita semua. Mengapa? Karena begitu Islam maju dengan ilmu pengetahuan, yang mengembangkan itu bukan orang Islam, tapi orang-orang barat. Tapi kemudian dipublish, dipublikasi, disemarakkan, tetapi dipotong unsur teologinya. Sehingga seakan-akan ilmu pengetahuan milik orang barat. Bukan. Itu adalah zolatul mukmin. Itu sesuatu yang hilang dari kita umat Islam. Dimanapun kamu temukan tadi terusannya, kamu rebut itu, kamu ambil itu. Karena itu sesuatu yang hilang dari nenek moyang kami. Nah, dalam dunia habatus sauda dan yang lain-lain, para ilmuwan kemudian mengembangkan penelitian yang menghasilkan ya seluruh macam obat yang sekarang kita pakai. Dunia toreh menoreh badan yang waktu itu namanya hijama, sekarang sudah berkembang menoreh lebih dalam lagi untuk mengeluarkan penyakit yang lebih dalam lagi. Yang itu namanya operasi. Jadi jangan dikira kalau dokter ya siapalah contoh diri saya mengoperasi kemudian pasiennya ada masalah datang kepada pengobat uh, ahli hijama. Wah sekarang kita harus pakai kedokteran Islam. Oh, emang yang kemarin kedokteran apa? Kafir gitu. Ya. Iya, soalnya kalau kita mengandalkan yang menyembuhkan itu Allah. Tuh, memang saya nggak pernah berdoa. Jadi itulah. Kita harus punya keadilan dalam berpikir. Subhanallah, dalam berdoa saja. Sekarang ini sudah banyak perkembangan penelitian. Ada kanker tertentu yang umumnya adalah kanker darah, apa namanya? Leukemia dan sebagainya sudah banyak penelitian orang yang menderita kanker darah. Kemudian dikumpulkan saudara-saudaranya, di telepon tadi, di SMS, semuanya ikut berdoa. Subhanallah, kadar leukosit atau darah putih yang memakan darahnya sendiri itu menurun hanya dengan doa. Ini adalah perkembangan di dunia doa berdoa yang waktu itu juga belum dilakukan dengan banyaknya saudara-saudara, dengan cara-cara tertentu, dengan meningkatkan kepasrahan tertentu, dengan mengefektifkan yakni adanya bacaan-bacaan Quran, pikir-pikir tertentu, ternyata berefek. Ya mari kita pakai. Bahkan doa bisa dilakukan dengan bahasa sendiri, bukan harus dengan bahasa Arab. Dan itu berefek, ya silahkan dipakai. Nah, dunia obat artinya sesuatu yang dimasukkan ke tubuh ditelan, ya. Itu pun mengalami perkembangan sedemikian rupa. Ya. Hadisnya memang jelas. Habatus sauda adalah obat segala macam penyakit. Tapi giliran untuk penyakit tipes seberapa banyak, untuk penyakit demam seberapa banyak. Ini kan hadisnya nggak ada. Dasarnya adalah penelitiannya orang sekarang ini Demikian juga obat-obat yang lain. Isyarat Nabi terhadap bahan-bahan ini membuat para ahli melakukan penelitian. Dan kalau hasilnya terbukti, mari kita sama-sama pakai dengan tetap meyakini bahwa kesembuhan memang dari Allah, tidak dari mana-mana. Jangan mengklaim dirinya bahwa yang boleh minta kesembuhan dari Allah itu hanya jamaah masjid Anisa, kan tidak semua orang boleh. Baik itu dokter atau bukan dokter, baik itu bahkan maaf-maaf dengan sifat rahmannya Allah, kesembuhan juga berlaku bagi orang-orang non-muslim, betul? Iya. Jadi kalau orang-orang non-muslim dioperasi begitu, apa dikira, wah ini non-muslim, juga usah disembuhkan. Enggak kan? Nah, gitulah. Jadi kesembuhan pun itu sifat rahmatnya Allah diberikan kepada semua makhluk. Jangan merasa, oh yang bisa minta sama Allah cuman jamaah masjid. kalau oh, gitu. tidak. Bahkan kadang-kadang, maaf saya katakan, kita mengoperasi orang yang sudah terbiasa kebersihannya terjaga, itu memang kesembuhannya lagi cepat. Meskipun dia maaf, bukan Islam. Di sini sifat rahman Allah yang saya lihat sehari-hari dalam pelayanan kesehatan. Makanya saya tegaskan, Rasulullah meneladani kita dengan an ya, dengan kebersihan. Yang mana kebersihan ini memang kunci nomor satu kesehatan. Ya, saya sering dalam pelatihan kepada para medis mengatakan, kalau misalnya ini ada sebuah alat, katakanlah gunting untuk operasi, ya, kok ini jatuh begitu? ini alat harus dianggap kotor. Nggak ada jatuh, ah belum lima menit diambil. Nggak ada. Ini harus dianggap kotor. Atau jatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak bisa. Ini kotor tidak bisa diistifari. Ya. Ini bisanya hanya diganti dengan yang masih bersih. Itu prinsip an yang sangat ketat di dunia medis. Ya. Kita nggak boleh toleransi sama yang namanya kotoran. Kuman. Satu pun nggak boleh. Makanya semua alat harus diautoklaf. Harus dibersih. Suci hamakan. 100%. Karena kalau tidak, kita telah berbuat dolim. Ya. Itulah ajaran yang sangat mulia dari agama kita Islam. Kita hanya tinggal pakai. Para ilmuwan dulu sudah meneliti teknik-teknik operasi Masya Allah. Sekarang banyak operasi yang tidak harus membelah perut dengan alat-alat canggih yang namanya endolaparoskopi. Itu Masya Allah. Nah, kita syukuri semua sebagai rahmat Allah untuk kita umat Islam. Baik, Ustaz. Ada satu orang tua kita suka nasihati kita, kalau minum jangan berdiri, minum mesti duduk dan memang itu sunnah Rasulullah SAW. Apa hikmah dibalik itu? Setelah ini kita akan dengarkan kembali Dr. Sagiran memberikan kepada kita tentang hikmah uh, keindahan kesehatan Rasulullah SAW tetap dinikmat dan sedekah. bahwasanya kita sering dengar kalau minum air zam-zam itu kita mesti berdiri. Sunnahnya, kalau kita minum biasa, ya, mesti duduk. Ini bedanya apa dan apa hikmahnya, Ustaz? Sekaligus kesimpulan tentang kesehatan Rasulullah. Ya, kita tahu semua bahwa jam-jam adalah air suci. Subhanallah, sampai hari ini belum ada yang menandingi kehebatan dan kesucian air jam-jam. Sesuatu yang suci mah nggak perlu difilter-filter segala. Langsung aja masuk anatomi tubuh kita ketika kita itu berdiri. Jadi kita punya namanya kerongkongan atau esofagus kalau bahasa medisnya. Esofagus itu bersambung dengan yang namanya kardia. Kardia adalah persambungan antara kerongkongan dan lambung. Ya. Kalau kita dalam keadaan berdiri, kardia, esofagus dan lambung atau gaster itu berada di satu garis lurus sehingga dia berupa tabung. Sesuatu yang masuk akan langsung bleng, turun. Ketika kita duduk, maka antara esofagus, kardia, dan gaster itu membengkok. Sehingga sesuatu yang masuk pasti akan tertahan. Dan itulah filter alami yang hanya terjadi ketika kita itu duduk. Sangat sederhana. Tetapi subhanallah, itulah hikmah di balik syariah. Dan hikmah-hikmah yang serupa itu banyak sekali. Kalau jamaah ingat, pemirsa ingat, bagaimana kajian kita tentang wudhu yang belum juga tuntas, ya, Bagaimana kajian kita tentang sholat, tiap gerakan, subhanallah, semuanya mengandung hikmah. Dan hikmah itu, masya Allah, akan membawa dampak kesehatan, akan membawa dampak kesejahteraan bagi hidup kita, bagi kesehatan kita. Saya kira secara umum demikian. Hikmah-hikmah lain mari kita kasih waktu demi waktu seiring dengan perjalanan kita sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Dokter Subhanallah wa ma'arsalaka ila rahmatan alamin. Sungguh Rasulullah diutus untuk rahmah bagi semesta alam. Setiap gerak kehidupannya mengenok hikmah dalam dunia kesehatan luar biasa sekali. Syekh silakan di segmen-segmen akhir ini, di menit akhir ini Syekh bisa memberikan tausiahnya lagi kepada kita kesimpulan apa yang kita lakukan dengan hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Silakan Syekh. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Uh, sangat tertarik dan saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh dokter tadi salah satunya sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala بەلاگیدی هەریهریان بنوبارەکە لە ڕحمە دەر الله سبحانه وتعالى كان دعاءته لا يرد القدر إلا الدعاء إذا مربع نصيب دن قدر كتوالي دعاء سبنيا بنيكني دعاء كيتا دنن كي يكينا الله سبحانه وتعالى دنها دعاءته تدا حرف بها تعرض سيادة كريتا هذا سوران دا تنقدر نقري عرب صلة رحم ككل ورقانيا دي نقري اندونيسيا Alhamdulillah ketemu, tapi semua keluarga ini tidak ada yang bisa bahasa Arab, kecuali orang tuanya. Terus mereka rame-rame duduk di satu tempat, terus orang itu berbicara sama tuan rumah. Anaknya yang samping-sampingnya, amin, amin, amin, amin. Lama-lama terus ditugur sama orang tuanya, kok anak-anakku amin-amin dari tadi, kenapa? Ini kan berdoa. Ini dia cerita perjalanannya datang kemari. Karena dia bagi ceritanya berjalan. Jadi orang saya sering melihat imam masjidnya amin apa berdoa bahasa Arab orang amin amin amin. Tapi karena tidak faham. Tapi kalau insya Allah bagi bahasa yang kita mengerti, pasti insya Allah akan timbul khusyuk, akan merasa ikhlas, merasa rindah hati, Baru kita terasa insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Dan bahasan saya tadi juga belum sempat membawakan dalil banyak dari Quran dan hadis. Dasarnya orang yang tidak membolehkan maulid dan dasarnya orang yang membolehkan maulid. Berarti dua-duanya punya dasar. Saya tidak setuju orang-orang yang tidak membolehkan maulid menyesatkan orang lain yang membolehkan. Dan saya juga tidak setuju orang-orang yang membolehkan mensalahkan orang yang tidak membolehkan. Sama-sama punya pendapat dan sama-sama harus saling menghormati. Perbedaan itu, itu yang membuat kita benar-benar ukhuwah Islamiah. Lalu kita merasa boleh, orang lain bilang tidak boleh, apa salahnya kita tetap salaman? Apa salahnya kita tetap silaturahim? Jangan gara-gara hal seperti ini kita berpecah belah. Marah menjadi la ikraha din. Kita tidak bisa masuk apa memaksa orang masuk surga atau memaksa orang masuk neraka. Ya terserah masing-masing. Istafti qalbaka wa inaftakan nas waqtahu. Kembali kepada hati sendiri. Mana yang benar selain doa kepada Allah subhanahu akan Allah pasti memberikan petunjuk. Yang lurus, yang kita inginkan. Yang jelas, intinya daripada maulid Nabi Muhammad SAW harus kita benar-benar bisa mewujudkan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Dalam sikap dan akhlak kita. Bersatuan kita. Saling menghormati. Al-Rasul SAW menajarkan dan beliau sudah menjadi contoh baik terhadap binatang. Tidak boleh menyakiti binatang. Apalagi sesama manusia. Sekarang kita menyakiti orang karena beda agama, menyakiti orang karena beda pemahaman. Kalau walaupun satu keluarga, Binatang saja tidak boleh dinyakiti. Itu yang harus kita ambil dari pelajaran maulid Nabi Muhammad SAW. Dan berbanyak salawat. Tidak keberatan dan tidak salah. Kalau kita setiap berjalan kemana saja. Telepon-teleponan, SMS-an. Mulai dari Allahumma salli ala Muhammad. Kemana saja anda pergi berjalan, naik mobil, naik motor. Usahakan semaksimal mungkin. Penuhi bulan maulid Rabiul Awal itu sebanyak-banyaknya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa kita rame-rame semua di mana saja berada cuba bayangkan kalau semua umat Islam berduduk di Indonesia semuanya bersalawat berapa miliaran kita bisa kirimkan hadiahnya kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hadis banyak yang sahih barang siapa yang salawat kepadaku dalam satu hari sepuluh kali dapat syafaatku sepuluh kali saja ya Allah rugi kalau kita tidak dapat syafaat Rasulullah. Hanya 10 kali hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Aqrabukum minni majlisa yaum qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku. Subhanallah. Di mana saja pergi. Pada kita cerita gosip, cerita nomi orang. Ini nikah, ini cerai, ini apa, ini itu. Tidak ada habisnya ngomong. Tidak ada habisnya. Lebih baik kita pada sibuk berbicara yang tidak ada ya ada ada artinya malah bisa membuat kita bawa dosa menghilangkan amalan saleh kita lebih baik isi dalam zikir isi dalam salawat agar Allah berkahi kehidupan kita menjadi lebih makmur dan insya Allah tidak terjegah dan tidak terhalang dari berjumpa Rasulullah SAW karena ada banyak dari umatnya yang akan dihalangi oleh malaikatnya begitu mau ketemu Rasul hari kiamat malaikat menjegah. oh ini tidak boleh ketemu. Inti belum tak bisa. Rasulullah sampai kaget. Ini umatku, ini umatku. Ya memang ini umatmu ya Rasulullah. Tapi engkau tidak tahu apa yang dilakukan mereka setelah engkau meninggal. Ya banyak hal-hal yang kita lakukan membuat Rasulullah SAW kecil. Yang seharusnya kita jaga. Selalu Rasulullah senyum. Selalu Rasulullah bangga. Senang karena kita sebagai umatnya. Marilah kita bersatu. Marilah kita bersama-sama saling mengisi, saling mencintai, saling memaafkan, saling menutupi kekurangan yang lain dan saling menghormati perbedaan, menghormati apa bersatuan. Kita bisa menerima perbedaan pendapat dalam segala hal dalam masalah-masalah kita agar negeri ini insya Allah negeri Indonesia menjadi negara yang makmur, negara yang penuh barakah, negara yang sukses, dan hmm. negara yang jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hmm. dari inti kekerasan, dari inti berpecahan dan dari inti bermusuhan. Marilah kita mewujudkan maulid itu setiap waktu, setiap saat Rasulullah SAW ada dalam kehidupan kita. Salat jamaah ramikan di masjid. Tauhid kita kita jaga. Zikir istighfar kita. Berfadakah sebanyak-banyaknya. Saya akhiri ada sebuah cerita. Berapa hari yang lalu saya terima SMS. Teman saya orang biasa, orang awam, bukan ulama, bukan orang saleh. Biasa-biasa. Bekerja di satu tempat. Saya terima SMS beberapa hari, apa minggu yang lalu. Teman saya itu dekat sama saya meninggal dunia. Saya sebenarnya tidak kaget meninggalkan kita semua akan meninggal. Walaupun sahabat dekat sama saya. Tapi yang membuat saya kaget, meninggal dunia bagaimana? Sodan umrah, habis tawaf, datang dari Madinah ke Makkah, habis tawaf, salat di belakang makam Nabi Ibrahim, sedang ihram, dalam keadaan sujud, meninggal dunia. Coba bayangkan. Begitu saya baca, ya Allah, Masya Allah, untung orangnya itu. Saya heran. Saya kenal baik. Biasa-biasa. Sama orang tuanya biasa-biasa. Salatnya biasa-biasa. Tidak punya kelebihan sesuatu. Tidak pernah salat malam. Tidak pernah. Ternyata terbongkar cerita ada seorang ibu tua datang mencari anak itu. Ketemu keluarganya, terus ibunya nanya, kok kamu kenal anak saya di mana? Maaf ibu, anakmu sudah selama 12 tahun. Setiap bulan dia potong gajinya sepertiga. Dia kasih ke saya. Alhamdulillah saya bisa hidup bisa punya makanan, punya rizki, bisa bayar listrik kontrakan rumah. Alhamdulillah itu dariga. Selama 12 tahun keluarganya aja tidak tahu. Bapak Ibu berbanyak sedekah, apalagi di bulan yang barakah ini, tapi rahasiakan. Usahakan masing-masing 99 sedekah terang-terangan, satu dari 100 itu rahasiakan. Tidak ada yang tahu selain Allah. Allah. Saya yakin pasti akan dapat keberkahannya dunia akhir Baik. Terima kasih Syekh telah memberikan banyak ilmu kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semoga Maulid kali ini mampu menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dan kita semakin dekat dengan ihya sunnah. Dokter sekian terima kasih, jamaah sekalian terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Ilalika wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا الله بري لخبطة كمي بتنجك بلا جلن يلوروش هدوك الله كمي دلم كعدا الإسلام وفتك الله كمي دلم كعدا الإيمان تنجدك الله كمي برسام أورا صالح يا الله بري لخبطة كمي يا مباركة يا حلال كريما العمل عبادة يا الله